selain Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan ini adalah sebuah penyusunan bab yang sangat baik sekali disusun oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wasi'ah Karena di bab sebelumnya Beliau menjelaskan tentang Kesyirikan Orang yang menyembelih Untuk selain Allah Yaitu menyembelih Untuk pengagungan dan pendekatan diri Kepada selain Allah Maka berikutnya beliau menjelaskan tentang Larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Bab sebelumnya adalah larangan syirik dan bab yang akan kita bahas sekarang adalah larangan mendekati kesyirikan. Sebab jamaah sekalian, kesyirikan itu memiliki jerat-jerat, memiliki perangkap-perangkap. Setan tidak langsung menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan itu sulit dilakukan. Maka dari itu setan menyiapkan terlebih dahulu perangkap-perangkapnya, jerat-jeratnya. Kalau manusia sudah masuk ke dalam perangkapnya ini, maka tidak lama lagi dia akan terjerumus di dalam kesyirikan. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita, "Wala تَتَّبِعُوا khutuwati syaitan." jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Jadi setan itu punya tahapan-tahapan. Ada langkah-langkah, step by step untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Makanya dakwah seluruh para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulah an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sembahlah Allah yang satu saja." Dan jauhilah tagut. Jauhilah semua sesembahan selain Allah. Jadi bukan hanya dilarang menyembah selain Allah, tapi juga dilarang mendekati. Disuruh jauhi. Artinya mendekat saja sudah dilarang. Dan ini termasuk keindahan syariat Islam. Setiap syariat ini mengharamkan sesuatu maka segala sesuatu yang menjerumuskan kepadanya juga diharamkan. Wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Jadi bukan zinanya saja diharamkan, tapi mendekatinya juga diharamkan. Karena kalau kita mendekat, berarti kita, kita masuk dalam perangkap setan. Begitu pula kesyirikan jemaah sekalian. Dan di dalam kitab ini cukup detail. Penulis akan menjelaskan kepada kita warna-warni perangkap-perangkap setan di dalam beberapa bab. Dalam banyak, cukup banyak bab membahas tentang bagaimana perangkap-perangkap setan menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Dan pangkal dari semua perangkap setan adalah kebodohan. Membuat manusia berpaling dari ilmu membuat manusia malas belajar, tidak mendatangi majelis ilmu, atau bahkan menghalang-halangi manusia untuk menghadiri majelis ilmu dan mempergunakan kaki tangannya, pembantu-pembantunya untuk menghalang-halangi manusia belajar ilmu agama. Ini perangkap setan yang pertama dan utama secara umum termasuk kesyirikan. Makanya telah kita bahas di bab yang ke-9 tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 138. Kaumnya berkata kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan untuk kami patung agar kami bisa menyembahnya sebagaimana milik mereka. Subhanallah padahal Bani Israel ini baru saja diselamatkan oleh Allah dari penjajahan Firaun dan kejaran Firaun. Baru saja Allah selamatkan. Baru saja Allah tenggelamkan Firaun di laut dan mereka baru saja selamat. Karena dijajah sebegitu lama, mereka tidak belajar. Mereka bodoh. Baru selamat, langsung mereka minta, wahai Musa, buatkan kami patung untuk kami sembah. Sebagaimana milik mereka. Ketika mereka melewati sekelompok penyembah patung. Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qawmun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Jadi inilah perangkap utama setan memalingkan manusia dari ilmu, membuat manusia malas belajar, menghalang-halangi manusia bermajelis supaya bodoh. Kalau sudah bodoh, gampang disesatkan. Baik. Adapun di bab ini insya Allah kita akan mempelajari salah satu perangkap setan. Yaitu menyerupai orang kafir, menyerupai orang kafir di tempat ibadah mereka. Menyerupai tempat ibadah. Subhanallah. Ini baru tempat saja. Ini bisa menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Kita bahas insya Allah dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, kita baca dari awal ayat. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra. Dan orang-orang yang membangun masjid untuk membahayakan kaum muslimin dan melakukan kekafiran. Wa tafriqan bainal mu'minin. Dan memecah belah di antara orang-orang yang beriman wa irsadan liman haraballahu wa rasulah min qabl dan sebagai tempat mengintai bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak sebelum itu yaitu tempat mengintai terhadap kaum mukminin wala yahlifunna in aradana illal husna dan mereka benar-benar bersumpah tidaklah kami menginginkan dengan membangun masjid ini kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka adalah para pendusta. La takum fihi abadan. Jangan kamu solat di masjid itu wahai Muhammad selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahakku an fih. Sungguh masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak hari pertama lebih berhak untuk engkau lakukan solat padanya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatataharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka untuk mensucikan diri, yang senang mensucikan diri mereka. Wallahu yuhibbul muttahirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Surat At-Taubah ayat 108. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Yang dinamakan dengan Masjid Diror. Itu penamaan langsung dari Allah. Masjid ini disebut Masjid Diror. Artinya apa? Untuk membahayakan kaum muslimin. Jadi Allah sebutkan sifat-sifat masjid ini. Yang pertama diroran untuk membahayakan. Yang kedua wakufron untuk melakukan kekafiran. Kekafiran apa yang dimaksud? Kemunafikan. Mereka pura-pura sholat di situ, tapi hatinya kafir kepada Allah. Yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah antara kaum mukminin. Jadi kaum mukminin nanti terpecah. Itu yang mereka inginkan. Jadi pengikut mereka dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya wa irsadan liman haraballahu wa, liman haraballahu wa rasulah. Dijadikan untuk tempat mengintai kaum muslimin oleh orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Luar biasa masjid seperti ini. Bukan untuk kebaikan, tapi untuk kejahatan. Tapi jemaah sekalian, mereka berani bersumpah di depan Rasulullah SAW Demi Allah, in aradana illal husna. Yang kami inginkan hanyalah kebaikan. Kemudian mereka minta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di masjid mereka sekaligus meresmikan. Dan Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Beliau tidak mengetahui apa yang ada di hati mereka. Beliau pun menjanjikan, insya Allah saya akan sholat di masjid tersebut, tapi sekarang saya mau safar, yaitu menuju Tabuk, menuju perang Tabuk. Nanti sekembali kami dari safar, kami akan mampir. Maka Nabi SAW sudah sekembali dari perang tabuk, sudah bersiap-siap mampir di masjid tersebut. Perjalanan tinggal satu atau setengah hari lagi. Tiba di masjid itu. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Allah tegaskan, La takum fihi abadan. Jangan kamu sholat di masjid itu untuk selama-lamanya. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dua orang sahabatnya. Yang pertama Malik bin Ad-Dukhsyum. Yang kedua Ma'in bin Adi. Ada yang mengatakan bukan Ma'in tapi saudaranya yaitu Amir bin Adi radhiyallahu anhum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dua orang sahabat ini untuk mendatangi masjid itu. Apa yang mereka lakukan? Dibakar masjid itu. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membakar masjid itu. Menghancurkan masjid itu. Jadi berakhirlah kisah Masjid Diror. Sudah dibangun megah, bagus, tapi dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya ada sebuah front atau brigade atau pasukan apalah namanya. Dia bilang, "Kenapa kalian kaget? Kami menghancurkan tempat maksiat." Masjid saja dibakar oleh Rasulullah SAW. Ini pendalilan yang salah. Para ulama menjelaskan yang boleh melakukan seperti itu hanya pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemerintah. Beliau pemimpin kaum muslimin. Jadi boleh tidak menghancur-hancurkan tempat maksiat? Boleh kalau yang lakukan pemerintah. Termasuk dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk sebuah misi. Apa misinya? Allah atim salat illa tamastahu. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa. Kecuali kamu hancurkan semuanya. Dan jangan kamu biarkan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Kecuali kamu ratakan semuanya. Ratakan di sini maknanya, kembalikan seperti bentuk aslinya. Siapa yang melakukannya? Pemerintah. Coba kalau antum lakukan sekarang, langsung perang dunia. Kalau antum keluar dari sini lalu hancur-hancurkan kuburan, langsung perang dunia. Jadi yang melakukan itu pemerintah, bukan masyarakat. Ini salah paham, salah kaprah. Tugas kita hanyalah memberi nasihat. Kecuali kemungkaran itu dibawa kekuasaan kita. Hak kita menghancurkan. Contohnya apa? Tadinya pemain musik. Beli gitar mahal-mahal. Berapa harga gitar sekarang? Ya. Fender berapa harganya tuh? Ya. Tahu juga mereknya ya, Ustaz. Ya. Sudah beli mahal-mahal. Dia akhirnya tobat. Sudah belajar paham musik haram berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan empat mazhab. Semuanya tidak berbeda pendapat. Empat mazhab. Musik itu hukumnya haram. Gitarnya sendiri boleh nggak dihancurkan? Boleh, tidak masalah. Tapi kita jangan kita hancurin gitarnya dia. Kecuali dia izinkan. Kalau dia nggak izinkan, tidak boleh. Jadi dia sendiri hancurkan gitarnya, tidak masalah. Jadi itu bukan dalil. Nabi SAW menghancurkan masjid bukan dalil bahwa kita boleh menghancur-hancurkan demi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang boleh melakukan itu adalah pemerintah. Kalau kita yang melakukannya, maka justru akan muncul mudarat yang lebih besar. Ya. Apalagi jamaah sekalian, tempat maksiat sekarang, kalau ada yang mau hancurin, mereka lebih senang. Kenapa? Setelah itu dia akan bangun lebih besar, karena dia sudah asuransikan. Bahkan kadang dihancurin sendiri. Kalau sudah apa namanya kelihatan nggak layak bangunannya atau dia sudah banyak rugi, dia hancurin sendiri tempat maksiatnya, dia bakar sendiri karena sudah diasuransikan. Jadi bodoh kita kalau hancurin tempat maksiatnya. Iya. Kemudian Allah katakan, sungguh masjid yang dibangun di atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Sini ulama berbeda pendapat, apa atau yang mana itu masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Sebagian berpendapat maksudnya masjid Kuba. Dan pendapat ini didukung dengan ayat ini. Karena lanjutan ayat mengatakan, Fihi rijalun yuhibbuna Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka mensucikan diri. Orang-orang yang dimaksud dalam hadis dalam ayat ini adalah jamaah Masjid Kuba. Kenapa mereka disebut begitu? Karena mereka dulu diajarin oleh ahlul kitab. Kalau buang hajat, nanti cebok menggunakan air. Orang Arab nggak nggak paham dulu. Ahlul kitab yang ngajarin mereka. Karena ahlul kitab mendapatkan wahyu dari Allah. Mereka masuk Islam, ahlul kitab malah gak mau masuk Islam. Padahal ahlul kitab dulu suka ngajarin mereka dan suka membodoh-bodohin mereka. Maksudnya menganggap mereka bodoh. Tapi subhanallah hidayah di tangan Allah. Ahlul kitab yang seharusnya mendapatkan hidayah karena sudah tahu kebenaran. Malah mereka yang mendapatkan hidayah. Siapa mereka? Jamaah Masjid Kuba ini. Pendapat yang kedua, maksud masjid yang dibangun di atas dasar takwa sejak hari pertama adalah Masjid Nabawi. Dan pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Huwa masjidi hadza." Itu adalah masjidku ini. Jadi ada dua pendapat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkesimpulan sebenarnya tidak bertentangan antara dua pendapat ini. Dua-duanya yang dimaksud. Walaupun awalnya yang dimaksud Masjid Kuba. Tapi kalau Masjid Kuba saja dikatakan dibangun di atas dasar takwa, tentu Masjid Nabawi lebih pantas untuk dikatakan demikian. Kenapa? Karena Masjid Nabawi lebih mulia. Iya. Dan kita nggak dianjurkan untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Tetapi kalau kita sudah tiba di kota Madinah, kita dianjurkan mengunjungi Masjid Kuba dan melakukan paling tidak sholat dua rakaat. Namun meniatkan dari jauh untuk berziarah ke Masjid Kuba itu tidak dianjurkan. Karena Nabi SAW mengatakan, La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Yaitu Masjid Nabawi, Masjid Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi bukan ke Masjid Kuba. Ya, apalagi ke masjid-masjid lain itu tidak disyariatkan. Baik. Jemaah sekalian, Syekh Hafizahullah taala menyebutkan di sini enam pelajaran. Pelajaran yang pertama, man lillah fil mawadhi al-mu'iddah lidzabhi li Larangan menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang dipersiapkan atau biasa digunakan untuk penyembelihan bagi selain Allah. Kiasan alaman isolati fil masjidil muassas ala maksiatillah. Dikiaskan terhadap larangan solat di masjid yang dibangun untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi hubungan ayat ini dengan pembahasan kita adalah dari sisi kias. Artinya, sebagaimana kita dilarang solat di masjid orang-orang munafik, maka begitu pula kita dilarang menyembelih di tempat penyembelihan orang-orang musyrik. Pelajaran yang kedua, istihbabu salati ma'al jama'ati salihina al-mutanazzihina an mulabasatil qadurat. Dianjurkan salat bersama jamaah yang soleh. Yang selalu membersihkan diri dari terkena kotoran-kotoran atau najis-najis. Ini jemaah sekalian pelajaran yang kedua. Kita dianjurkan sholat bersama orang-orang soleh. Dan tanda orang soleh menjauhkan diri dari najis. Menjauhkan diri dari najis yaitu dalam bentuk materi najisnya. Najis itu adalah kotoran dalam bentuk materi yang dalam syariat dianggap najis. Artinya, kalau ini saja disunahkan, maka bersahabat dan sholat bersama dengan orang soleh yang menjauhi dosa itu tentu lebih penting lagi. Ya, karena pada hakikatnya najis itu ada dua. Diistilahkan najis hisi dan najis maknawi. Kotoran hisi dan kotoran maknawi. Kotoran yang dalam bentuk materi, yaitu najis. Dan kotoran yang dalam bentuk sifat, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ini dianjurkan. Bergaul, berteman bersama, dan sholat bersama. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kisah syafaat atau salah satu hadis syafaat. Nanti orang-orang yang sholat bersama kita, puasa bersama kita, haji bersama kita, ketika naudzubillah, sebagian kita masuk neraka, mereka betul-betul akan merengek dan memohon kepada Allah di hari kiamat. Ya Allah, kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, yang dulu sholat bersama kita, yang dulu puasa bersama kita, yang dulu haji bersama kita. Kenapa mereka dimasukkan ke neraka? Mereka betul-betul merengek minta kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada mereka, keluarkan siapa saja yang kalian kenali di neraka. Inilah syafaat kawan yang soleh. Ya, Kawan yang soleh bukan sekedar berjumpa berteman, tapi beribadah bersama, sholat bersama, berpuasa bersama, berhaji bersama. Jadi ini betul-betul dianjurkan. Kemudian yang ketiga, Ithbatul mahabba lillahi alal wajhi lahik bihi subhana kasair sifatihi. Penetapan sifat cinta bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah sama dengan sifat-sifat Allah yang lain. Jemaah sekalian, perhatikanlah di sini ada dua bagian. Yang pertama, penetapan sifat bagi Allah. Sifat apa yang terkandung di sini? Sifat cinta. Karena dalam ayat ini dikatakan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Maka Allah memiliki sifat cinta. Kalau Allah sudah kabarkan, dia memiliki sifat cinta. Apa kewajiban kita? Meyakini Allah punya sifat cinta. Tidak bisa kita katakan makhlukan juga punya sifat cinta. Kalau saya mengimani Allah memiliki sifat cinta, berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Ini namanya akal-akalan untuk menolak ayat Allah. Karena sudah Allah katakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Jadi jawabannya ada dua.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 Jadi nggak sama sifat cinta Allah dan cintanya makhluk. Karena Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un." Kemudian jawaban yang kedua, Jawaban untuk mengajak dia menggunakan akal sehat yang benar, berlogika yang benar. Kita katakan kepadanya, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain juga punya sifat cinta. Tapi apakah sama? Sifat cintanya fulan dan sifat cintanya alan. Sebagai contoh jemaah sekalian, laki-laki dan wanita saja mencintainya beda. Laki-laki, dia bisa mencintai empat istri. Semuanya bisa dia berikan 100% cintanya. Mau coba? Ya. Silakan coba. Ya. Tapi istri, dia tidak boleh mencintai kecuali satu lelaki saja. Tidak boleh dalam syariat. Dia mencintai lebih daripada satu sebagai kekasihnya. Iya. Jadi ini antara sesama manusia sudah beda cintanya. Begitu pula Nabi SAW pernah mengatakan, Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung ini, dia cinta kepada kita. Kita pun cinta kepada dia. Gunung apa yang dimaksud? Gunung Uhud. Gunung Uhud. Nabi SAW di atas Uhud dan mengatakan begitu. Gunung ini cinta kepada kita. Kita pun cinta kepada dia. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara Uhud mencintai? Bahkan caranya saja kita nggak tahu. Intinya beda antara kita mencintai dia dan dia mencintai kita. Antara kita mencintai istri kita dan dia mencintai kita. Itu antara makhluk saja sudah beda. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Tentu lebih berbeda lagi. Baik. Ini bagian yang pertama, penetapan sifat itu. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana cara kita menetapkannya? Alal wajhil laik bihi. Sifat cinta Allah kita yakini sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Artinya apa? Tidak sama dengan sifat mencintai makhluk. Jadi di sini ada dua golongan sesat. Golongan yang pertama yang menolak sifat-sifat Allah. Golongan yang kedua yang mengimani sifat Allah tapi dia samakan dengan sifat makhluk. Maka ahlu sunnah di tengah-tengah. Selalu begitu. Ahlu sunnah di tengah-tengah. Ahlu sunnah mengimani semua sifat Allah yang dia kabarkan dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Rasulnya di dalam As-Sunnah. Tapi tidak menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Kata Syekh, kasairi sifatihi. Ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Kesimpulannya dua. Cara beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang pertama, al-isbat, penetapan apa saja yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah wajib kita imani. Yang kedua, nafiyul mumasalah. Menafikan adanya penyerupaan sifat-sifat itu dengan sifat makhluk. Pelajaran yang keempat. Al-hathu ala isbagil wudu'i wat tatahur minan najasat. Anjuran untuk menyempurnakan wudhu dan bersuci dari najis-najis. Karena ini adalah sebab Allah mencintai seorang hamba. Dalam hadis dalam ayat ini Allah mengatakan, "Wallahu yuhibbul mutahhirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Yaitu mensucikan diri dengan cara menyempurnakan wudhu. Begitu pula mandi wajib dan membersihkan najis sampai menjadi suci. Dan jemaah sekalian, tentu Allah lebih cinta lagi orang yang menesucikan diri dari dosa-dosa, terutama dosa kesyirikan dan kekafiran. Pelajaran yang kelima, anna niyata tu'athiru fil buqa. Bahwa niat itu bisa memberikan pengaruh terhadap status tempat. Jadi ini masjid. Tapi orang yang meniatkannya membangun bukan untuk ibadah tapi untuk membahayakan kaum muslimin, melakukan kekafiran, kemudian memecah belah di antara kaum muslimin, kemudian menjadi tempat pengintaian bagi orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Maka dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang sholat di situ. Begitu pula tempat penyembelihan orang-orang musyrik. Walaupun tempat itu nggak ada salahnya. Bukan tempat itu yang bersalah, yang bersalah orang yang melakukan maksiat di situ, melakukan syirik. Maka jika itu tempat penyembelihan mereka, kita tidak boleh menyembelih di situ. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan fenomena menggembirakan yang terjadi di negeri-negeri barat hari ini? Apa yang terjadi? Mereka sudah malas ke gereja. Yang menggembirakan adalah gereja dijual dan dibeli oleh kaum muslimin. Gereja dijual coba. Dan dibeli oleh kaum muslimin lalu dirubah jadi masjid. Subhanallah ini banyak sekali. Gereja-gereja di barat, di Eropa, di Amerika, mereka sudah malas makainya, kaum muslimin membelinya lalu dirubah jadi masjid. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Insya Allah Ta'ala. Tidak masalah. Kenapa? Karena cara sholat kita beda dengan cara sholat mereka. Cara sholat kita berbeda dengan cara sholat mereka. Adapun Nabi SAW dilarang sholat di masjid orang-orang munafik karena cara sholat orang-orang munafik sama persis. Nggak ada bedanya dengan cara sholat kita. Sehingga di situ terlihat jelas bentuk tasyabuhnya. Dan juga ada sebuah riwayat Umar radhiyallahu anhu pernah ditawari sholat di gereja ketika beliau masuk ke negeri Syam, tapi beliau menolak karena di situ ada gambar-gambar dan patung-patung. Artinya, kalau nggak ada itu, beliau mau sholat di situ. Jadi tidak sama. Begitu pula larangan menyembeli di tempat penyembelian orang-orang musyrik karena mereka cara menyembelihnya sama dengan cara menyembelih kita. Sehingga kita dilarang menyembelih di situ. Pelajaran yang terakhir, masyru'iyatu saddiz dzara'i al-mufdiya ila syirki. Inilah jemaah sekalian pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Yaitu disyariatkan untuk menutup segala pintu yang akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan maka jauhi. Syariat memerintahkan kita untuk menjauhi semua jerat-jerat kesyirikan, semua pintu-pintu yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Ini pelajaran umum. Apa saja yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan, baik itu perkataan maupun perbuatan, wajib kita hindari. Bahkan para ulama juga mengatakan itu sudah dihukumi syirik kecil. Jadi syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua yang bisa menjerumuskan kita kepada syirik besar. Itu sudah termasuk syirik kecil. Dan syirik kecil sudah sering kita sampaikan bukan berarti dosanya kecil, bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Dan apa saja ucapan maupun perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, insya Allah Taala akan dirinci oleh penulis di bab-babnya tersendiri. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan tanya jawab setelah sholat isya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi alamin.